Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat. yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil adalah penyebutan tentang pendapat yang sahih mengenai bahwasanya syariat agama Islam ini nah pada asalnya semuanya adalah usul. Hanya saja usul tersebut bertingkat-tingkat. Adapun pembagian yang mengatakan syariat itu ada usul, ada furu', itu adalah pembagian yang bid'ah sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Kenapa kok dibagi menjadi usul dan furu' ini tujuannya orang-orang ahlu bid'ah wa dalal hizbiyun itu nanti kalau dinasehati nah masalah gambar makhluk bernyawa itu kan perkara furu' katanya. Ini enggak masalah, yang penting kan usulnya nah, ini. Ujung-ujungnya ke situ. Menurut mereka usul itu akidah saja. Salat, zakat, puasa itu furu'. Salat terkadang salat, kadang enggak, enggak masalahnya furu'. Nah, yang penting akidahnya lurus. Nah ini. Padahal apa? Disebutkan para ulama, kalau furuknya saja nggak lurus, itu belum tentu akidahnya lurus, yaitu usulnya. Paham ya? Ini kalau kita ngikutin alur mereka. Tapi yang rajih sudah kita sebutkan bahwasanya taksimuddin ila usulin wa furu'in bid'atun. Membagi agama atau syariat ini menjadi usul dan furu' itu adalah pembagian yang bid'ah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Eh, mereka mempermisalkan kalau agama akidah itu namanya lub. Lub itu semacam nah barakallahu fikum intisarinya. Kemudian kalau seperti sholat, zakat itu kusur, seperti kulitnya. Jadi kalau yang namanya kulit itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang penting intisarinya itu. Ini permisalan-permisalan ahlu kalam yang jelas barakallahu fikum kesimpulannya agama nah ini semuanya adalah usul. Hanya saja usul itu bertingkat-tingkat. Mafhum insyaallah ya? Nah Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang mereka nah eh, dakwahkan. Yang jelas untuk masalah usul dan furu' nah pembagian seperti ini taruhlah seandainya kita ngikutin alur mereka itu orang-orang ahlu istihad dan mustahid itu bisa keliru bisa benar enggak terus benar terus gitu ya nah tapi terkadang keliru kadang benar jadi kesimpulannya eh, agama atau syariat ini semuanya apa usul maupun salah ya tidak ada furu' tidak ada usul nah maksudnya tidak dibagi dengan pembagian usul dan furu' semuanya usul mahum Ya na'am. Qala al-mu'allifu asbahullah wa fi usulid dini dzal wajhum tana' id fihi taswibun li arbabil bid'ah. Ini nanti barakallahu fikum. Pembahasannya mengenai orang mustahid dilarang dalam masalah usul itu keliru dalam beristihadnya. Nah, barakallahu fikum. Karena Perkara usul itu perkara yang ma'lumun bidarurah. Ma'lumun minad din bidarurah. Itu perkara yang sudah diketahui dalam agama ini secara darurat itu orang tahu gitu loh. Nah, kok kalau sempat keliru dalam masalah usul, ini enggak mungkin gitu loh. Nah, Allah musta'an kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu rahimahullah, wa fi usulid din dzal wajhum tana' yakni imtana'a imtana'a an naqul fi usulid din innal mujtahida mukhti'un wa musib. Dilarang kita mengatakan bahwasanya dalam masalah usul atau dasar pokok agama ini orang yang mustahid itu bisa keliru bisa benar. Ini dilarang ucapan kayak itu. Nah, menurut pendapat ini ya, kita lihat. Limadza qala ifihi taswibun li arbabil bid'ah? Dikarenakan di dalamnya ada unsur apa? pembenaran terhadap enam ahlu bid'ah wad dalal. Kita lihat. Hadhihi al illah, inilah sebabnya. Yakni la taqul fi din Jangan sekali-kali kamu mengatakan dalam masalah dasar pokok usul agama ini innal mustahida yakunu musiban wa yakun mukhtian. Bahwasanya mustahid itu bisa benar bisa keliru. Jangan mengatakan kayak gitu. Li'annaka law qulta hadza qala ahlul bid'ah innahum mustahidun wa innahum musibun Perhatikan ini. Dikarenakan kalau kamu mengucapkan seperti itu, ahlul bid'ah akan mengatakan mereka itu ahlu istihad, mereka itu, mereka semuanya benar. Mereka semuanya benar. Wa naqulu lahu rahimahullah dan kita katakan kepada Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, "Hada aidan khata'un." Ini pun juga merupakan apa? pendapat yang keliru. Wa ta'liluhu 'alil. Dan pendalilan atau sebab yang dia jadikan alasan itu lemah. Paham ya? Naam. Nahnu naqul kita mengatakan kullu insanin yahkumu bi syai'in min usuliddin aw furu'ihi. Setiap manusia itu berhukum dengan sesuatu bagian dari dasar pokok agama ini atau cabangnya fa innahu imam musibun wa imma mukhti'un ini. Imam musib, imam mukhti, imam kelirunya benar itu loh. Jadi intinya kesimpulannya kayak itu, mau usul atau furu' itu yang namanya ahlu istihad itu bisa benar, bisa keliru. Mahum salah ya? Itu kesimpulannya. Wala yakunu fi hadha taswibun li arbabil bid'ah dan pendapat seperti ini tidak ada unsur membenarkan terhadap apa? Na barakallahu fikum ahlu bid'ah. Nah, Li'anna arbabal bid'ah mastahadu Dikarenakan yang namanya pengekor pengekor kebitahan atau ahli bid'ah, mereka itu tidak beristihad. Walau istahadu haqqan latabayyana lahumul haqq. Kenapa kok mereka tidak dikatakan ahli istihad? Karena kalau seandainya mereka benar-benar beristihad, niscaya akan nampak di hadapan mereka kebenaran. Nah, mereka nggak mau kalau tahu kebenaran. Jadi terkadang ahli bid'ah itu mereka malas belajar karena takut kalau tahu benar gitu loh. Kalau tahu kebenaran konsekuensinya meninggalkan apa? kebitahannya ini yang mereka takutkan. Wah, anak enggak usah belajar aja lah. Lah kenapa? Kalau belajar sunnah nanti semua yang anak lakukan dilarang semuanya. Dia khawatir di situ. Paham ya? Kalau ahlu sunnah kan enggak. Ahlu sunnah justru semakin mengetahui kebenaran semakin senang dia. Tapi kalau ahlu bidah enggak. Ahlu bidah itu mereka enggak mau mempelajari ilmu Al-Qur'an sunnah karena nanti kalau dipelajari takut kalau dia apa? keliru. Takut kekeliruan yang dilakukan itu dilarang gitu loh. Pengennya itu biar tetap jalan terus perkara-perkara yang keliru yang mereka lakukan. Allah musta'an. Kita lihat. Lakinnahum yasta'riduna al-Qur'an was sunnah, akan tapi mereka menjadikan Al-Qur'an was sunnah na barakallahu fikum. Naam binaan ala aqaidihim. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an sunnah sebagai bahan bangunan atas akidah mereka. Jadi akidah mereka barakallahu fikum itu untuk membangun Al-Qur'an sunnah. Kebalik enggak nih? Kebalik justru akidah itu harus dibangun di atas Al-Qur'an sunnah. Bukan punya akidah dulu keyakinan baru mencari dalilnya mana. Paham ya? Enggak, tapi upayakan keyakinan itu dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah ini terbalik mereka. Yasta'riduna Al-Qur'an As-Sunnah bina'an 'ala aqwaidihim. Paham ya? Jadi mereka menjadikan na barakallahu fikum Al-Qur'an was Sunnah sebagai bahan bangunan terhadap akidah mereka. Na barakallahu fikum. Jadi, na'am e, barakallahu fikum hafizakumullah. Mereka itu intinya terbalik. Nah, jadi akidah-akidah mereka itu nah malah dipakai untuk apa? Nah, membangun daripada Al-Qur'an Sunnah. Kita lihat nanti. Fayuha fayuhamiluna an yalwu a'naqa nususil kitab was sunnah. Mereka berupaya untuk apa? Berupaya untuk membelokkan leher-leher nas-nas Al-Qur'an was sunnah dalilnya itu ila madzhabin kepada mazhab mereka. Jadi dibelokkan. Jadi akidah mereka itu dipakai untuk membelokkan al-quran sunnah itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi mereka menentang dan mereka mengkritik Al-Qur'an Sunnah. Nah, karena apa? Karena dibangun di atas akidah mereka. Nah, akidah mereka itu punya keyakinan dulu baru untuk menentang Al-Qur'an Sunnah. Itu enggak benar. Yang benar justru akidah itu harusnya dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Bukan malah Nah, akidah mereka dipakai untuk membangun Al-Qur'an Sunnah. Al-Qur'an Sunnah itulah yang dipakai untuk membangun akidah yang benar. Nah, seperti itu. Kita lihat fa ahlul bid'ah yuhaqqimuna 'uqulahum awwalan ini. Ahlul bid'ah itu mereka berhukum dengan akal mereka terlebih dahulu. Jadi, mereka ketika menghukum itu akal dulu. Cocok enggak dengan akal itu? Wa yaqulun dan mereka menyatakan yajibu an tuhawwala an nususu wa tuhala ila ma dalla 'alaihi al-aql ini mereka mengatakan wajib eh, wajib nah mengubah nas-nas dalil dan mengarahkan kepada apa yang ditunjukkanlah akal. Paham tidak? Ya? Jadi dalil itu pengennya diubah, diarahkan, digiring untuk ngikutin akal itu loh. Jadi kalau ada dalil dan akal menurut mereka akal dulu yang mereka pakai. Kalau akalnya ini kira-kira cocok dengan dalil itu baru dalil ambil. Kalau dalil enggak cocok dengan akal, yang diambil apa mereka? Akalnya dalil tinggalkan. Padahal sudah kita lewati kaidahnya yang namanya akal yang suci, akal yang lurus, akal yang benar itu bagaimana? Dengan dalil yang sahih apa kaidahnya itu? Alana barakallahu fikum al-aqlu as-sahih la yukhalifu nam ad-dalila as-sarih au sahih apa maknanya itu? Intinya akal yang sehat, akal yang jernih, akal yang belum tertampuri dengan kotoran-kotoran syubhat itu enggak pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau antum jumpai ada dalil, kok dohirnya bertentangan, jangan salahkan dalilnya. Salahkan apa? Akalnya. Ini banyak terjadi para kalafikum biasanya ahlu kalam, ahlu filsafat mengenai dalil apa? Ya, masalah apa barakallahu fikum idza waqa'a dzubab fi ina'i hadikum. Naam, apabila ada lalat jatuh di bejana atau di sangkir atau tempat minum kalian, nah barakallahu fikum falyaghmishu, maka hendaknya dia mengecelupkannya. Mengecelupkannya. Jadi lalatnya celupkan. Nah, kenapa? Karena disebutkan di situ ilah sebabnya karena salah satu di antara dua sayapnya itu ada racunnya, ada penawarnya. Paham ya? Kata mereka ini enggak cocok dengan akal, masa lalat itu mengecelupkan. nah, lalat itu kan macam-macam, ada lalat yang besar itu lalat yang sapi tank itu, nah, masuk ke gelas sesudah mengecelupkan itu atau bagaimana? Nah, ini kan tidak cocok dengan akal itu menurut mereka ya akhirnya nolak dalilnya. Kalau ahlus sunnah tidak. Dalilnya sahih, kita nggak nolak. Ini kan perkaranya kalau kamu mau minum airnya itu. Tapi kalau nggak minum ya udah selesai urusan. Nggak usah ngingkari dalilnya. Apakah ada perintah untuk minum di situ? Enggak ada. Kalau mau minum, selupkan dulu. Itu pun enggak diminum sama lalatnya. Paham ya? Lalatnya dibuang setelahnya. Paham ya? Nah, tapi mereka tidak. Oh, ini enggak cocok dengan akal ini. Nah, langsung ditentang ini bukan dalil. Ini bukan hadis ini. Enggak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu. Sahih dalilnya barakallahu fikum. Nah, dalilnya sahih ya. Hewa. Cuman kalau yang tepat itu eh, Ahlus Sunnah ketika menanggapi seperti itu dilihat dulu alurnya. Perintahnya itu apa? Perintahnya untuk mengecelupkan atau perintah untuk minum. Kalau seandainya mau minum silakan dicelupkan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, karena salah satu sayapnya itu ada racun, ada penawarnya. Paham maksudnya ya? Tapi kalau misalkan antum enggak minum juga ya enggak masalah, enggak ada larangan. Wong enggak diperintah untuk minum juga. Orang itu banyak alasan, oh ini enggak mungkin kedokteran pun juga berbahaya ini ini, ini itu. Paham ya? Allah musta'an. Yang jelas yang paling minim, yang paling selamat adalah meyakini itu dalilnya sahih walaupun dia enggak minum pun enggak masalah. Maaf salah ya? Naam. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa yajibu an yunfa kullu ma nafahu aql Wajib meniadakan seluruh yang ditiadakan oleh akal. Bayangkan ini. Eh, ujung-ujungnya ini para penyembah akal ini. Wa yatawaqqafu namu wa yatawaqqafa fi ma lam yaqtadil aqlu isbatahu ala nafiyah. Dan juga wajib untuk apa? Nam dihentikan. Berhenti. Sesuai dengan apa yang apa? Sesuai nah barakallahu fikum pada perkara yang akal itu tidak cocok Akal ah, tidak menetapkan, tidak pula meniadakan. Nah, intinya apa? Akal nggak cocok intinya. Jadi semua perkara yang akal itu nggak cocok, berhenti. Nah, tidak menetapkan, tidak pula meniadakan. Maksudnya itu. Jadi sumbernya akal tadi sumbernya. Seperti apa? Kelompok apa itu? Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika menetapkan nah barakallahu fikum beberapa nama dan sifat itu bukan karena dalil tapi karena apa? Akal. Oleh karena itu mereka menetapkan cuma berapa? Hmm? enam tujuh ya hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kada kesam'u wal basaru ini pun sesuai dengan akal mereka kenapa kalian menetapkan ini karena cocok dengan akal nah kalau seandainya ada dalil yang sahih dari Al-Qur'an As-Sunnah mengenai nama dan sifat yang ada karena enggak cocok dengan akal mereka tolak tapi kalaupun enggak ada dalam Al-Qur'an Sunnah cocok dengan akal mereka ambil. Ini hati-hati. Nah, barakallahu fikum jangan sampai kita nah pandai mengakal-akali dalil. Tapi bagaimana dalil itu nah mengarahkan menundukkan akal kita. Mahfum insyaallah? Naam. Idan jika demikian, fa al bid'ah fil haqiqah lam yastahidu. Al bid'ah itu pada hakikatnya mereka tidak beristihad. Li'anna al mustahida huwa alladhi yakunu mutajarridan minal hawa. Dikarenakan orang mustahid itu adalah orang yang dia itu benar-benar mengkosongkan dirinya dari hawa nafsu. Bukan semata-mata untuk apa? untuk membela kebatilan tapi benar-benar mengkosongkan diri dari hawa nafsu. La yuridu illa madalla al-Qur'an sunnah. Orang mustahid itu tidak menginginkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa nahnu na'lamu dan kita semuanya mengetahui anna ahlul bid'ah la yuriduna dzalik. Anna ahlul bid'ah la yuriduna dzalik. Dan kita mengetahui bahwasanya ahlul bid'ah mereka enggak ingin seperti ini. Mereka enggak ingin kalau dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pengennya mereka yang cocok dengan apa tadi? akal. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya, li'annahum ya'taqiduna awwalan tsumma yastadiluna tsaniyan. Ini ini termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah wad dalal. Jadi mereka meyakini dulu baru mencari dalilnya. Meyakini dulu baru mencari apa? Dalilnya. Mahum insyaallah ya. Ini seperti itu. Kalau kita bagaimana? Dalil ada barulah kita membangun apa? keyakinan di atas dalil. Bukan keyakinan itu apa? menghukumi dalil jangan, tapi dalil itulah yang akan menghukumi keyakinan. Paham belum maksudnya ini? Na'am barakallahu fiikum. Wa idza kana ad-dalilu yukhalifu ma hum 'alaihi fa innahum yalghuna 'unuqahu ila madhhabihim. Fa in lam yaltawi kasaruh. Artinya apa? Dan apabila dalil itu menyelisih apa yang mereka yakini barakallahu fikum, maka sesungguhnya mereka akan membelokkan lehernya Naam kepada madhab mereka. Jika mau belok dan mau bengkok, naam itu senang mereka. Tapi kalau enggak belok, enggak bengkok bagaimana? Kasaruh mereka mematahkannya. Allah musta'an. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka mematahkan enggak ada dalil udah. Enggak usah pakai dalil. Kalau dalil sudah diseret, diikutin akalnya diambil. Kalau enggak, enggak usah pakai dalil. Sama maksudnya ini ya. Inilah al-bid'ah wad dalal wal a'yad billah. Allahu musta'an. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah minan nasara haitsu kufran thalathu wa za'imina annahum lam lam yub'atsu minan nasara haitsu kufran thalathu wa za'imina annahum lam yub'atsu ini berkaitan masalah apa masalah na'am barakallahu fikum na'am orang-orang nasara yang mereka beristihad bahwasanya sesembahan mereka itu ada tiga nah ada Tuhan Bapak Tuhan Ibu ada Ruhul Kudus atau semisal itu ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas, nam Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi mereka meyakini ilah itu tidak hanya satu. Allah musta'an. Naam. Qaulu rahimahullah qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qaulu rahimahullah minan nasara haitsu kufran salasu. Yakni rahimahullah yang diinginkan oleh rahimahullah annana idza qulna bahwasanya kita apabila mengatakan innal istihada yakunu khata'an wa shawaban hatta fil aqaid bahwasanya istihad itu bisa keliru, bisa benar hingga dalam permasalahan akidah pun seperti itu, lazima annana nusawwibun nasara fi qaulihim. Berarti mengharuskan kita membenarkan orang-orang Nasara terhadap ucapan mereka, innallaha salisu salata Sesungguhnya Allah Taala itu adalah na barakallahu fikum enam salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Nah, jadi salah satu di antara tiga ilah yang ada gitu loh. Paham ya? Salis selasa. three in one. Allah musta'an ini mereka seperti itu keberadaannya. Allah musta'an. Wa nahnu dan kita katakan innahu la yumkin li ahadin an yaqul innan nasara mustahidun fi taslif, ya kan? Kalau yang seperti ini kita katakan enggak mungkin, enggak mungkin seorang pun yang beragama Islam mengatakan bahwasanya Nasara itu mustahidun di dalam berpendapat tiga tadi itu, taslis menjadikan tiga. Mustahidun enggak mereka? Bukan, nanti istihad itu enggak sembarangan. Eh? Istihad atau orang-orang mustahidun itu pun dari kalangan kaum muslimin yang dianggap istihadnya. Nah, barakallahu fiikum. Fa ada Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam yaqulullahu lahu yaumal qiyamah. Maka di sini perhatikan baik-baik Isa bin Maryam, beliau eh, Nabiullah. Nah, barakallahu fiikum mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nah barakallahu fiikum kepada Nabi Musa nanti hari kiamat, "A anta qultal nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah wahai Isa apakah engkau mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah dari selain Allah ini Allah Taala tanya kepada Nabi Isa alaihi wasallam subhanak Nabi Isa mengatakan maha suci engkau ya Allah ma yakununi an akuna ma laysa libihi hak, haq ma laysa libihi bihaqqin tidak layak bagiku tidak pantas gak boleh bagiku untuk mengatakan apa-apa yang tidak benar Paham ya? Ucapan yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalaulah seandainya benar aku mengucapkannya ya Allah, niscaya engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta'lamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu agar beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Ini. Jadi Nabi Isa as nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah taala. Salis salasa, Allah musta'an. Dan termasuk bentuk tanakutnya orang-orang Nasara barakallahu fikum yang namanya sesembahan yang hak itu, nah tidak seperti yang mereka Bayangkan berhala-berhala yang mereka bikin. Katanya Nabi Isa, katanya ini siapa, ini siapa. Patungnya beda-beda. terkadang rambutnya gondrong, terkadang rambutnya pendek, terkadang ada juga yang gendong anak. Paham ya macam-macam. Nah, barakallahu fikum patung-patung di gereja itu melihat baik-baik itu. Allahumma musta'an. Nah, kemudian juga patung. Patung itu batu atau hancurkan pun diam aja dia. Allahumma musta'an. Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum tertipu dengan agama mereka. Gara-gara apa? Satu kardus Indomie. Namanya karena sebenarnya seperti itu. Di pelosok-pelosok daerah Gunung Kidul dulu pernah terjadi seperti itu dalam artinya, apa? Karena banyaknya orang-orang fakir, orang miskin didatangilah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Ingin apa menjadikan mereka beragama Nasara. Pertama dikasih tuan-tuan dulu. Satu kardus Indomie, besok lagi, berikut lagi. Lama-lama dikasih apa? Artikel. Lama-lama Sepekan sekali aja Pak. Orang Nasoro tuh enak, bagus. Ibadahnya cuma sepekan sekali saja hari Ahad. Hari Minggu katanya. Akhirnya terpancing, tertipu. Nah, akhirnya berbondong-bondong dibaptis. Nah, dibaptis, disumpah untuk set, sumpah setia apa ngikutin agama orang-orang Katolik atau orang Kristen di situ. Allah musta'an. Diajak gereja. Seperti itu. Hati-hati para -hati, kalau Kita lihat berikutnya, fahad nasun min Isa bin Maryam. Ini nas langsung dari Nabi Isa alaihissalam alladhi huwa rasuluhum annahu ma qala lahum illa kalimatul ikhlas yang mana Nabi Isa adalah rasul rasul mereka utusan mereka yang tidak mengatakan kecuali kalimat ikhlas anibudullaha rabbi wa rabbakum perhatikan ibadahlah engkau kepada Allah sembahlah Allah rabbku dan rabb kalian fa kaifa yuqal maka bagaimana dikatakan innahum idza qalu innallaha salisu salasa innahum sayyidun eh perhatikan ini Bagaimana bisa dikatakan bahwasanya apabila mereka mengatakan sesungguhnya Allah taala itu adalah eh, salah satu di antara tiga ilah. Innahum mustahidun kemudian mereka dikatakan mustahidun. Ainal istihad? Mana istihadnya? Law istahadu la alimu annahu la ilaha illallah. Kalau mereka benar sungguh-sungguh mencari kebenaran, niscaya mereka akan mengetahui bahwasanya apa? La ilaha illallah. Apa maknanya? Namla la dan hakin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idzan jika demikian hadza ta'lilu ladzi 'allala bihil mu'allif rahimahullah khairu waridin wa ghair sahih. Apabila seperti itu keberadaannya, jika demikian berarti alasan yang dijadikan alasan oleh mu'allif rahimahullah itu nanti tidak datang dan tidak benar alasannya itu. Paham ya? Katuman alasannya na barakallahu fikum dengan alasan yang disebutkan tadi bahasanya apa? Naam, eh, mustahidun. Setiap orang mengatakan mustahidun, walaupun ahli bidah juga. Nah, dikhawatirkan apa mereka juga punya alasan mustahidun. Wa qaluhu rahimahullah wa za'imina annahum lam yub'atsu. alladziina yaqulun ya orang-orang yang mereka mengatakan la nub'as. Bahwasanya kita semuanya tidak akan dibangkitkan. Hal yumkin an naqul innahum mustahidun? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya apa? Tidak akan dibangkitkan. Mereka mustahidun enggak mereka? Enggak, mereka enggak mustahidun. Karena kalau mustahidun mereka akan mengetahui bahwasanya semua manusia akan apa? dibangkitkan. Hal yumkin an naqul innahum mustahidun? Apakah mungkin nah kita katakan bahwasanya mereka adalah mustahidun? Al-jawab la yumkin abada. Enggak mungkin selama-lamanya nah mengatakan seperti itu enggak ada. Fal Qur'anu mamnu'un min isbatil ba'si turuqil hissiyyah wal aqliyah was sam'iyyah. Maka Al-Qur'an na barakallahu fikum sangat penuh. Nah, dalil atau apa? nam barakallahu fikum. nam apa menetapkan eh, hari kebangkitan atau dibangkitkan dan dengan eh, dengan berbagai macam cara, baik dengan cara hissiyah yang bisa disaksikan, akliyah secara akal, wasam'iyah, apa sam'iyah? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Qala Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu" dan Allah Taala telah berikan permisalan kepada kita. Nah, barakallahu fikum dan manusia telah meninggalkan penciptaannya. Maksudnya melalaikan. Nah, melalaikan daripada penciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa Allah Taala mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang dalam keadaan dia sudah rapuh dan hancur. Wa atabil adillah dan juga mendatangkan dengan dalil yang lain qul yuhyihal ladzi ansha'a awal marrah katakanlah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dan remuk tersebut nah adalah zat yang telah mewujudkan pertama kalinya siapa berarti Allah Subhanahu wa taala wa man alladzi ansha'aha awal marrah siapa yang mewujudkan tulang belulang tersebut di awal mulanya al jawab Allahu azza wa jalla jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala ladzi ansha'aha qadirun al i'adah Zat yang telah mewujudkan tulang belulang tersebut di awal mulanya tentunya apa? Mampu untuk mengulangi, mewujudkan sesuatu yang enggak ada dan mampu apalagi kalau cuma mengulangi. Paham ya? Lebih mampu lagi. Naam. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah zat yang telah memulai penciptaan dan kemudian apa? Kemudian mengulangi kembali. Yang seperti itu lebih ringan Paham ya? Ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu bagi Allah taala termasuk suatu perkara yang mudah nah barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wa sakumullah. Fa idzan yakunu hadha hadha al-ilzam min al-muallif ilzaman batilan. Jika demikian berarti keharusan yang di haruskan oleh muallif itu adalah pengharusan yang batil. Li'annahu la yujadu bil istihad. Karena itu semuanya tidak dijumpai dengan apa? Dengan istihad. Karena mereka bukan ahlu istihad. Walaupun mereka mengatakan Allah Ta'ala adalah salah satu dari tiga ilah yang ada. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya semua manusia tidak akan dibangkitkan istihad-istihad seperti itu. Itu dikatakan bukan istihad. amin ya? Itu semuanya bukan istihad. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah insyaallah taala ya, yang berikutnya nah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih seputar daripada na barakallahu fikum permasalahan ijtihad ya, masih dalam kategori lingkupan bab al-mufti wal mustafti wat taqlid. Nah, barakallahu fiq. Nanti insyaallah taala tinggal beberapa lembar lagi, kurang lebihnya 3 lembar. Kita selesaikan kitab ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.